Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masuki pantun yang ke-57 dan 58. Sudah pernah kita lewati di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, mirip dengan pantun ini. Nanti siapa yang mau melantunkan melafatkan perhatikan dulu. Wa kullu mutlafin fa madmunun idza lam yakunil itslafu min daf'il adza aw yakum ma'dzunan bihi min maliki aw rabbina dzil maliki khairi maliki. Syahidnya pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan seputar doman tanggung jawab. Setiap barang yang rusak pasti ada tanggung jawabnya di situ. Kecuali perusakan tersebut terjadi karena dalam rangka membela diri. Paham belum? Antum taruhlah ada orang mau nabrak antum pakai motor. Lah kok ketika dekat motornya langsung antum saduk orangnya. Jebret itu langsung masuk kena sini jatuh dia. Motornya rusak. Nah, antum enggak perlu tanggung jawab. Kenapa? Enggak perlu tanggung jawab karena perusakan tersebut terjadi dalam rangka bela diri. Paham belum? Paham ya? Nah, contohnya ada orang mau mau nyakitin antum, dia bawa celurit. Wah, dia adam ke antum. Antum bela diri sulitnya antum tangkap, antum patah-patahkan sulitnya Merusakkan barang orang lain enggak? Merusakkan. Nah, di situ antum enggak tanggung jawab karena dalam rangka membela diri. Paham belum? Tapi kalau antum merusakkan barang orang lain bukan dalam rangka membela diri, tetap tanggung jawab. Merusakkan rumah orang lain, mecahkan kaca tetangga misalkan, merusakkan motor orang lain, tanggung jawab. Tapi kalau dalam rangka membela diri tidak perlu tanggung jawab. Nah, pantun yang semisal dengan ini ingat enggak? yang semisal ini dalam kaidah fikih apa Naam ahsan. Wa mutlifun mudhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hi ahsanu. Artinya apa? Wa mutlifun mudhihi laisa yatmanu. Paham ya? Orang yang merusak kemudian mengganggu itu enggak ada doman. Paham ya? Nah, maksudnya merusak orang yang mengganggu, tidak ada dhaman. Billatihi ahsanu, ba'da difa'i billatihi ahsan. Setelah dia menolak dengan cara yang bagus, ditolak dengan cara yang bagus, dia ngeyel malah tetap melawan, akhirnya kita hajar orangnya. Ha? Eh, kita dalam rangka bela diri. Matilah orang tersebut. Karena dalam rangka apa kita membela diri tadi, enggak perlu tanggung jawab. Paham belum? Antum taruh lagi perjalanan mau pulang dibegal sama orang, antum lawan begalnya. Ha? Eh, antum malah dikejar mau ditabrak motornya tendang mencelat motornya patah motornya ya eh, antum perlu tanggung jawab nggak Husain eh? perlu nggak nggak perlu karena dalam rangka membela diri kecuali kalau ada orang lagi parkiran antum tendang motornya antum rusak motornya tanggung jawab di situ kan nggak ada pembela pembelaan terhadap diri sendiri kalau situ merusakkan barang orang lain nah itu kemudian juga yang kedua apa kecuali sudah diizinkan oleh syariat Nah, nanti akan dilewati biar tambah jelas. Jadi pantunnya jangan lupa ya. Wa muslimun mu'tihi laisa yatmanu ba'da difa'i billadhi ahsanu. Nah, setelah ditolak dengan yang bagus, yang baik, kok dia nurut ya udah, jangan dirusakkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya tadi itu ada orang mau nabrak, antum tolak, jangan Pak, jangan tabrak Pak. Diam dia ternyata enggak nolak, dia ya, apa dia enggak nabrak. Langsung dia pergi. Ya jangan dirusak motornya gitu loh. Paham ya? Tapi kalau dia nekat mau nabrak langsung motornya antum tahan, ternyata karena kekuatan antum melebihi kekuatan motornya, langsung apa motornya remuk misalkan, ya udah, antum enggak perlu tanggung jawab di situ. Mafhum salah Hamzah? Mafhum? Mafhum salah? Ayo enam, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih min al-qawaid al-fiqhiyah anna kulla mutslafin fahuwa matmunun ala mutslifihi. Nah, artinya termasuk kaidah fikih anakul lamut mutslafin bahwa setiap yang dirusak fahwa mutmulun ada tanggung jawabnya ala mutlibhi atas orang yang merusaknya. Faham belum? Setiap barang yang dirusak ada tanggung jawabnya yang dibebankan kepada mutlibih, kepada orang yang merusaknya. Sawa'un kana kami mimma yata'allaq bihaqqillah ta'ala kas-sayd fil haram atau halil ihram walau kharijil haram. Artinya baik perbuatan termasuk eh, perbuatan tersebut termasuk berkaitan dengan hak Allah SWT seperti berburu di tanah haram kan enggak boleh berburu ya Eh, atau berburu dalam keadaan ihram atau di luar haram tapi dalam keadaan dia ihram. Paham ya? Itu enggak diperbolehkan. Au kana mimma ta'allaq bihaqil adamiyyin atau berkaitan masalah hak sesama Bani Adam. Lakin yustasna penting ini akan tapi dikecualikan fi haqqillah untuk hak Allah taala ma atslafa jahlan au nisyanan au ikrahan kama sabaq. Yaitu sesuatu yang dia merusaknya. Naam, kalau kembali ke mukhair sighar berarti ma'ud ya. Sesuatu yang dirusak karena dia itu jahlan bodoh atau lupa atau ikrahan. Paham belum? Nah, jadi kalau dia itu merusaknya karena bodoh, enggak tahu atau karena lupa atau karena paksa, maka enggak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Antara itu apa? Maksudnya apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun ter ter eh, berkaitan masalah hak Adam, hak Bani Adam, barakallahu fikum, hak Adamiyin, tetap ada tanggung jawab. kita lewati kemarin ya. Ewa. Wa dalilu ala hadhil qa'idah qaulullah ta'ala dalil mengenai kaidah ini adalah firman Allah taala Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kunu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Paham ya? Kenapa? Karena kan ini larangan, larangan apa? Larangan untuk apa? Merusak barang orang lain, kan termasuk memakan harta merusak benda orang lain termasuk makan harta. Walaupun tidak antum makan tapi antum merusak termasuk juga ya. Nah, jadi ketika nah kita dilarang wala taqulu amwal yatim misalkan, jangan kalian memakan harta anak yatim bukan maksudnya hartanya itu makan itu bukan. Antum merusakkan menghilangkan itu maksudnya. Itu juga haram. Kita lihat sini. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahfah allati kasaratha ihda ummahatil mu'minin qala ta'amun bi ta'am wa ina bi ina dan juga sabda Rasulullah SAW berkaitan masalah na'am barakal semacam pansi yang dipecahkan oleh salah satu umat hukum mukminin. Allah Rasulullah mengatakan makanan diganti dengan makanan. Bejana diganti dengan bejana. Maksudnya bagaimana? Karena hak sesama Bani Adam. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Contohnya antum minjam motor orang lain. Eh, ternyata bannya meletus, ya udah diganti ban gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalaupun enggak diganti ban, ganti uang yang seharga dengan ban tersebut. Seperti itu. Walian Allah Taala aujabat diyah fil qatl khata dan juga dikarenakan Allah Taala mewajibkan dia denda bagi orang yang apa membunuh dikarenakan apa membunuh tapi dengan cara apa keliru. Wa hadza dhamanun la syak ini termasuk tanggung jawab tidak dilakukan lagi. Wal adillah al hadil qaidah katsirah. Dalil-dalil yang mengenai kaidah ini banyak sekali. Illa anna hunaka akan tapi hanya saja di sana ada apa illa anna hunaka salah halatin dan tiga keadaan la yatmanu fiha al-mutsrif. Orang yang merusakkan tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Perhatikan ya, hukum asalnya kalau merusakkan barang dimintai tanggung jawab pada asalnya. Paham ya? Itu pada asalnya ya. Kecuali apa? Kecuali kalau seandainya eh, kecuali di tiga tempat ini. Kecuali tiga keadaan ini. Faham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat Al-halu al-ula, keadaan yang pertama. Perhatikan ini ya, keadaan pertama, tiga keadaan ini nggak diminta tanggung jawab. Idza kana al bisa bisababi daf'il ada Kalau perusakan tersebut sebabnya karena dalam rangka untuk menolak gangguan. Antum diganggu orang, nah barangnya antum rusak karena mau digunakan untuk mengganggu antum. Paham belum? Nah, ada orang mau mukul antum pakai kayu. Kayunya antum tangkis, antum patahkan kayunya. Tanggung jawab enggak, Bang? Enggak tanggung jawab karena antum dalam rangka apa? membela diri gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang lagi, nah barakallahu fikum, nah mau berbuat jahat sama antum, bawa pistol, ada pelurunya itu. Mau ditembakkan kepala ternyata apa? Antum balik langsung. Antum balik, pistolnya antum ambil, antum injak-injak peyok pistolnya. Paham ya? Rusak pistolnya. Paham ya? Dimintai tanggung jawab enggak situ? Tidak, karena perusakan dalam rangka membela diri. Faham bedakan itu ya? nah barakallahu fikum. Contohnya, Antum lagi cari-cari jalan itu dikejar sama kambing, kambing tetangga, kambing bertanduk itu ngejar antum. Lah antum posisi dikejar terus ini kalau nggak antum lawan nggak bisa. Paham ya? Antum nggak, mata antum sembunyi selokan tunggu di atasnya misalkan. Ternyata apa? Tidak ada dengan cara lain kecuali dibunuh. Paham ya? Di saat itulah dia misalkan membunuh karena dalam rangka membela diri dia enggak tanggung jawab. Ingat-ingat ya, itu perlu diperhatikan dalam rangka membela diri, menolak gangguan. Ini li ajli an al-mutlif al-adha an nafsih yaitu maksudnya adalah ai li ajli dalam rangka an yadfa'al muslim orang yang merusakkan tadi itu dalam rangka untuk menolak adha gangguan an nafsih dari dirinya paham belum dalam rangka membela dirilah taruhlah paham ya jadi orang membela dirinya kok sampai merusak barang orang lain karena dalam rangka merusak dalam rangka membela diri tadi itu fala dhaman alaih enggak ada dhaman tidak perlu tanggung jawab di situ. Mahum salah Bang? Wa min dzalika contohnya Lau salah alal muhrim sayyidun. Kalau dalam keadaan dia ihram, nah ada binatang buruan yang berbuat kejahatan. Ya mungkin Islam mengganggu lah gitu ya. Fantaharahu wa falam yarji'. Dia sudah berusaha berusaha na barakallahu fikum, nah mengusirnya, sudah berusaha untuk menghalaunya tapi na barakallahu fikum biar enggak kembali. Fahadafahu bihasadin falam yarji'. Kemudian apa? Nah barakallahu fikum, diupayakan dilempari dengan batu pun juga sama saja. Walam yandaqi illa biqatlih. Tidak bisa menolak gangguan tersebut kecuali harus membunuhnya. Kecuali dengan membunuhnya. Berarti dibunuh enggak nanti? Dibunuh padahal ada larangan untuk apa? Berburu, ya enggak? Naam. Fakotalahu akhirnya dia membunuhnya. Fa la yatman, maka orang tersebut tidak apa? La yutman, maka orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Li'annahu qatalahu lidaf'il adha an nafsih dikarenakan dia membunuhnya dalam rangka untuk menolak gangguan yang akan menimpa dirinya. Mafhum soal ini Abdullah mafhum? Mafhum? Mafhum? Eh? Ayo na'am. Walakin la yahillahu akluhu, tapi enggak dihalalkan untuk makan. Fi hadil hal dalam keadaan seperti ini karena hewan hewan tersebut apa barakallahu fiikum man dibunuhnya bagaimana cara membunuh saja kan bukan syar'i pembunuhannya. Nah, barakallahu fiikum. Kecuali kan enggak mungkin ditangkap dulu sembelih bismillah itu enggak mungkin juga. Paham ya? Karena bagaimana caranya pokoknya mati enggak ganggu gitu loh. Nah. Berikutnya. Nazalat sya'ratun fi 'aini rajulin muhrim wa lam yandafi' adaha illa bi Nah, perhatikan ketika lagi ihram lagi ihram posisinya lagi ihram, tiba-tiba apa? Rambutnya turun. Turun ke bawah, gondrong misalnya gondrong. Rambutnya turun ke bawah ke mata nih. Jadi dia mau eh, mau mengamalkan ritual haji atau selain mau amalan ibadah haji terganggu, matanya tertutupin rambut tadi, turun-turun tadi -turun, begini kan turun lagi, begini kan turun lagi. Paham ya? Ganggu intinya ya. Kita lihat sini. nggak bisa dia menolak gangguan tersebut kecuali harus mencabutnya atau mensyukurnya Fa nafa fa natafaha kemudian dia mencabutnya fa innahu la syai'a enggak masalah, enggak ada dosa. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa hadza ala qaul jumhur. Ini pendapat jumhur anna sya'ra la yajuzu izalatuhu an yang kana sya'r. Eh, nah, bahwasanya rambut tidak boleh menghilangkannya eh, barakallahu fikum rambut apapun, rambut mana saja. Tapi kalau ganggu bagaimana? Ya dihilangkan. Ganggu. Amma idza qulna inna tahrim khasan bi sya'r ra's fala na'am barakallahu fikum fala eh, taruddu hadil mas'alah. Artinya kalau seandainya pengharaman khusus hanya untuk rambut kepala saja maka tidak apa? tidak bisa menghilangkan atau tidak, bisa membantah permasalahan ini. Nah, maksudnya bagaimana? Bukan tadi itu, maksudnya tidak datang permasalahan ini. Permasalahan ini kan datang karena apa? Berkaitan masalah mengganggu. Maksudnya bagaimana? Berkaitan masalah mengganggu, kalau mengganggu boleh dihilangkan. Paham ya? Tapi kalau enggak mengganggu, enggak boleh mencabut bulu mana saja ketika dalam keadaan ihram. Zujadun saqata ala syakhsin wa huwa jalis. Ada kaca Nam jatuh mengenai seseorang dalam badan dia duduk. Orangnya duduk, tiba-tiba ada kata jatuh gitu. Wa Walam yatamakkan min dan dia tidak mampu untuk menolaknya illa bi annaqadha hadza juzat fatakasar. Kecuali dengan apa? Dengan menghantamnya, menangkisnya kaca ini ternyata pecah kacanya. Ya, refleks itu ya. Ini ternyata apa? Pecah kacanya itu loh. Paham ya? Nah, ada orang lagi pasang kata di atas lantai tiga, orang lagi bawa santai ke taklim ini. Lagi taklim ini atau lagi santai lah. Ternyata apa? Katanya pas mendekatnya apa? Ada santri atau gurunya lah apalagi itu ya. Nah, dia kan kaget. Wah, ini pecah katanya. Paham ya? Atau mungkin ngambil sesuatu yang keras itu. Wah, ini pecah katanya. Dia tidak tanggung jawab di situ. Kita lihat ini takassar, pecah. Fa innahu la yatmanuhu, la yatmanuhu maka dia tidak dimintai tanggung jawab li an hadza lidaf'i adza. Karena ini dalam rangka apa? Menolak gangguan atau menghilangkan gangguan dari itu. paham soalnya ya? Bisa dipahami soal Husain? Turaman mafhum? Eh, na'am. Berikutnya. Sekarang masalah pembegal kita lihat pembegal ini atau perampok. Lausala insanun ala syakhsin. Kalau ada orang berbuat kedoliman kepada orang lain yuridu akhda malihi dia ingin mengambil hartanya dengan cara apa paksa rampok begal yang semisalnya walam yandafi illa bil qatl tidak bisa menolak tidak bisa menghalang-halangi kecuali dengan membunuh falahu qatluhu maka boleh bagi dia membunuhnya li'annahu sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan datang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu fi man sala alaihi yuridu akhdha malihi bahwasanya ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang ingin berbuat kejahatan, mengambil hartanya. Faqala Nabi SAW, la tuhti. Ada orang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya ada orang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Apa kata Rasulullah? La tuhti, Jangan berikan. Kalau ya Rasulullah, arai in inkota in nani. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia membunuhku? Dan dia ngelawan, dia kan minta, ngerebut itu loh, begal. Amiya, Bagaimana kalau seandainya dia malah membunuhku? Kala qatil hulawan dia. Kala araita in qatalani? Bagaimana pendapatmu kalau ternyata dia malah bunuh aku? Kala fa anta syahid. Allah ini. Man qutila duna mali fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mati syahid. Fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Terus bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau seandainya aku membunuh dia? Qala huwa finar, Dia di neraka. kenapa di neraka? Karena dia ingin berbuat kedzaliman. Paham ya? Jadi pembunuhan tadi itu tidak dihukumi apa? Kejahatan karena dalam rangka menambarakallahu nah, fikum membela diri. Tapi kalau hukum negara bagaimana? Eh, dipenjara kan? Allahul musta'an. Nah, hukum negara kalau dia bela misalkan lagi ada pembegal, ada pembegal kemudian wah kelahir ribut pembegal dibunuh itu kalau negara mah dihukum kita. Aneh kan? Nah, barakallahu fikum seharusnya secara hukum syariat tidak dihukum karena posisinya dia membela diri. Dengan alasan bela diri kan harus dibunuh, harus ini. Lah dia nggak ngerasakan. Ketika pembegalan terjadi itu kan kadang keadaannya ngeri. Pembegal ada yang bawa senjata, ada yang bawa pistol-pistolan bukan asli, teman-teman gertak ada. Ada yang seperti itu ada. Pistol yang untuk anak-anak kecil itu bentuknya mirip, tapi kan isinya cuma atom itu. Untuk gertak aja. Ada juga yang menggunakan pedang, celurit, macam-macam. Nah, itu kalau misalkan antum posisi dibegal dan antum mampu melawan lawan. oh, ya? Kalau nggak mampu melawan apa, Bang? Solusi yang terakhir? Hah? Lebih mana Gimana lagi? Kasihkan antum lari, pergi. Paham ya kalau enggak bisa melawan lagi di situ. Karena menyelamatkan. Nah, barakallahu fikum menyelamatkan menyelamatkan apa nyawa diri sendiri ketika tidak, tidak mampu lebih berharga barakallahu fikum di situ. Naam. Kesimpulannya di sini, ketika ada pembegal, perampok ingin ngambil harta antum melawan kok dia mati, dia di neraka. Kok antum yang mati yang meninggal dunia masuk surga. Paham ya mati syahid. Naam, barakallahu fikum dihukum mati syahid. Naam. Berikutnya, fa'abahan Nabi SAW qatla man sala 'ala syakhsin ya'khudha malah. Maka di sini Rasulullah memperbolehkan membunuh orang yang berbuat kejahatan kepada orang lain yang hendak mengambil hartanya. Walakin yajibu an tudafi'ahu bil ashal fal ashal. Tapi awal awal permulaan, paham ya? Wajib bagimu untuk menolaknya dengan cara yang apa? Lebih mudah kemudian lebih mudah. Jangan langsung dibunuh dulu. Negosiasi. Tahu negosiasi, Bang? Apa itu, Bang? Tawar menawar Paham ya? Istilahnya negosiasi tawar-menawar. Janganlah Bang, jangan diambil. Kamu enggak punya motor lagi kecuali ini. Tolonglah, nanti kalau ada lagi bolehlah ke rumah misalkan, main ke rumah. Main ke rumah itu aja. Paham ya? Antara yang bagus lah di main negosiasi tawar-menawar. Kalau mau ngambil janganlah ngambil motornya ini aja ada mantel antum ambil aja misalkan. Sama ada helm satunya ambil aja misalkan. Ternyata dia ngelam pokoknya motor nih, pokoknya motor. Ternyata antum masih ingat, wah pernah belajar bela diri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum jangan dibiarkan. Kesempatan saat itu misalkan dia belum walaupun dia belum mengeluarkan senjatanya, antum saat itu karena posisi bela diri langsung kan sikat aja. Paham ya? Dan kasih 3 jurus, empat jurus, sudah bismillah. Paham ya? Seperti itu. Kalau mereka banyak bagaimana? Kalau antum enggak mampu lari. Ya kan mampu gimana? Daripada mati di situ, karena lebih baik menyelamatkan nyawanya. Ini kalau misalnya pembegalnya seperti itu modelnya. Tapi kalau cuma satu orang Eh, barakallahu fikum dia modalnya menyali modalnya nyali, modalnya teriak-teriak karena mabuk atau misalnya antum bisa lawan, lawan aja. Biasanya orang kalau enggak terkontrol mabuk itu kondisinya walaupun dia teriak-teriak antum dorong aja langsung pingsan biasanya. Paham ya? Dorong ini udah bismillah. Paham ya? Kalau seandainya nah ada perlawanan, tapi kalau bisa dinegosiasi, paham ya? Tawar-menawar, janganlah Bang, ini motornya mas satu-satunya ini, ini pun belinya masih ngangsur, ini masih kredit misalkan. Paham ya? <laughs> Nah, barakallahu fikum ternyata ya udah kasihan. Jangan dibunuh dia, kalau udah gitu jangan dibunuh. Wah, antum wah ini kalau antum bunuh antum tanggung jawab nanti. Posisi kalau udah dinegosiasi tawar menawar kok dia sudah sudah enggak mendolimi udah antum jalan. Caranya gitu. Tapi jarang sekali ya itu kan. Jarang sekali begal itu pokoknya intinya dapat barang itu aja. Nah, dan pembegal biasanya enggak tawar menawar langsung dari belakang ditebas itu biasanya ya kan. Seluruh dari belakang orangnya jatuh diambil motornya itu biasanya. Jarang sekali menghadang kemudian tawar menawar ngobrol jarang sekali pembegal itu. Kita lihat sini. Fa idza lam yandafi' illa bil qatl faqatilhu. Nam Kalau seandainya dia tidak bisa ditolak kecuali dengan pembunuhan, maka bunuhlah dia. Fa in khifta an yubadiraka bil qatl. Kalau kamu takut kalau dia mendahului membunuh, maksudnya antum mau membunuh dia tapi takut. Wah, jangan-jangan anak mati duluan gitu. Takut antum. Ragu-ragu, jangan-jangan nanti malah anak malah anak yang mati duluan. Wa annaka law hawalta antud antadfa'ahu bima dunal qatl fatilk kalau khawatir seandainya dia malah justru membarakallahu fikum mendahului untuk membunuh, eh, dan kamu bisa berupaya untuk beralih kepada apa menolak dia tanpa harus membunuh, lakukan. Paham ya? Misalkan bagaimana caranya dipatahkan tulangnya misalnya, ya. Jebret jebret jebret ditekuk, dipatahkan tulangnya, kapok dia. Eh, kapok, kapok. Menyerah, menyerah misalkan. Ya udah selesai. Enggak perlu dibunuh. Karena apa? Karena ini posisinya lebih di, dengan cara yang lebih baik dulu. Dengan tak lebih baik dulu. Naam barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Falaka antubadirahu bil qatl. Naam. Eh barakallahu fikum. Falaka antubadirahu bil qatl. Kalau seandainya dengan cara yang tidak membunuh enggak bisa. Dengan cara halus enggak bisa. Sudah patahkan tangan yang kanan pun masih ngelawan juga. Kiri sudah patah ngelawan juga. Paham ya? Akhirnya apa? Nah barakallahu fikum dia menggunakan cara-cara yang lain. Nah di situ kalau khawatir dia malah bunuh antum duluan, maka segeralah kamu bunuh dia wala dhamana alik dan kamu tidak perlu tanggung jawab li'annaka qataltahu lidaf'i ada dikarenakan kamu bunuh dia dalam rangka apa menolak gangguan mahum salah bang eh, kalau terbunuh bagaimana bang mati apa tadi mati syahid syahidnya hukmi atau hakiki hukmi hukmi bagaimana maksudnya dia dapat hukum mati syahid tapi tetap dikafani dimandikan disolatkan kalau syahid hakiki itu yang syahid mati di medan, medan peperangan melawan musuh itu nggak perlu dikafani pakai bajunya itu, nggak perlu dimandiin, nggak perlu sholatkan langsung dikuburkan. Paham ya? Ada dua kan syahid hukumnya sama hakiki. Kalau kita minta mati syahid, minta mati syahid yang mana, Husain? Yang hakiki atau yang hukmi? Hah? Yang hakiki kenapa? Karena kalau yang hukmi seakan-akan bunuh diri. Ya Allah, tolonglah anak diwafatkan dalam keadaan tertimbun bangunan dalam keadaan tenggelam itu nanti syahid memang tapi kalau antum berdoa seperti itu kan bunuh diri paham maksudnya ya jangan sampai keliru ya nah tapi kalau mati syahid syahid dalam peperangan hakiki taruhlah antum telah jalan ke tepi bangunan meninggal dunia mati syahid tapi hukmi nah kita lihat sini masalahun permasalahan man atlafa syai'an likaunhi yu'dhi wa yumkin daf'uhu biaqal min itlafi fa zaman dhaman ini barang siapa yang merusakkan sesuatu dikarenakan dia mengganggu dan memungkinkan untuk menolak gangguan tersebut dengan cara yang apa? Nah, dengan cara yang lebih minim, dengan cara yang lebih apa? Dengan cara yang lebih sedikit daripada merusaknya. Maksudnya tanpa antum merusak pun bisa menolak. Kok antum rusak? Wajib tanggung jawab. Faham maksudnya? Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum contohnya tadi ada orang sengaja mau berbuat kedzaliman naik motor, digas motornya mau nabrak antum. Paham ya? Ternyata antum bisa menolak dengan cara yang halus. Paham ya? Yaitu mungkin motornya ditahan, setelah tahan orangnya dinasehati jangan nabrak. Haram enggak boleh. Kata orangnya, "Oh iya, ana enggak tahu kalau itu haram misalkan." Turun dia, jangan dihancurkan motornya. Setelah ditahan dengan cara yang bagus kok malah antum hancurkan motornya tanggung jawab, betul gitu loh. Tapi setelah dinasehati malah nolak, malah digas terus antum tabrak terus. Ternyata motornya antum jegal Mau ya? Antum jegal itu langsung jatuh orangnya, motornya rusak, enggak tanggung jawab. Karena dengan cara yang halus enggak bisa. Paham nih Bang? Insyaallah Bang. Mafhum sama? Ayo na'am barakallahu fikum. Berikutnya, mas'alatun man atrafa syai'an li daf'i adha bi itlafih. Wal adha kana min khairi fa alaihi dhaman. Ini penting juga ini. Barang siapa yang menghilangkan suatu gangguan atau merusakkan sesuatu dalam rangka menghilangkan gangguannya, merusakkan sesuatu, dalam rangka untuk menghilangkan gangguannya bi itslafih dengan cara merusak barang tadi itu wal adza kana min khair padahal gangguan itu dari orang lain paham ya gangguan itu tersebut dari orang lain bukan dari barang tadi itu fa alaihi maka dia tanggung jawab kisahnya akan kita sebutkan kisahnya Ka'ab bin Ujrah wa min dzalika ma hasala li Ka'ab bin Ujrah yaitu dalilnya adalah sebagaimana terjadi pada kisahnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu hina Nah barakallahu fikum humila ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Ketika dibawa kepada Rasulullah sallallahu dalam keadaan dia sakit. Satu sakit kepala, pusing kepala sakit, banyak kutunya ternyata. Paham ya? Nah, kutunya ini enggak bisa dihilangkan kecuali apa? Harus mencukur rambutnya. Berarti kan gangguannya bukan semata-mata rambut, tapi kutu yang ada dalam rambut ini. Tahu kutu rambut kan, antum? Bahasa Jawanya tumo. Memang tumo itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia apa, Bang? Kutu rambut, bahasa Indonesia kutu rambut ya. Nah itu. Nah kita lihat kisahnya nih. Wa kana maridun saat itu Ka'ab bin Ujrah sakit. Wal kumal wal kumul. Wal kumul, wal kumul ya. kumul itu maksudnya kutu tadi itu. Yatanasar ala wajhihi sampai apa? Naam barakallahu fikum berjatuhan ke wajahnya, min dari kepalanya. Saking banyaknya itu loh kutunya itu. Paham ya? Dan tahu sendiri kalau kutunya sampai ribuan bagaimana? Sementara kalau seandainya ya, eh banyak itu ya. Qala ma kuntu ara al wajah balagha bik Ngam Kemudian saya mengatakan aku tidak pernah melihat suatu penyakit yang menimpa dirimu sebagaimana aku lihat. al ba'dil la la'allahu ada hawam ra'sik. Bisa jadi yang membuat kamu sakit itu adalah apa? Gangguan kutu-kutu yang ada di kepalamu. Kaulah naamiyah ya katanya. Fa amarahu an yahlik ra'sah. Rasulullah perintahkan untuk mensukur rambutnya wa an yufdiyah untuk bayar fitiyah bayar Ya kan? Tetap bayar kan? Ada domannya berarti kan? Nah, karena apa? Gangguannya bukan sama teman-teman rambutnya, kutu yang ada di situ, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, contohnya gini contohnya. Contohnya ada ular. Ularnya berbahaya ular ini. Antum mungkin ingin menghilangkan gangguan ular itu. Nah, ularnya adanya di dalam apa? Nah, barakallahu fikum di dalam apa ya? Di dalam kotak milik orang lain. Paham ya? Akhirnya kotaknya itu harganya nggak sembarangan. Kotaknya ini harganya puluhan juta. Ya, peti lah, semacam peti kotak itu ya, puluhan juta karena kotaknya terbuat dari apa? Gemboknya itu buat dari emas. Mahal nggak Bang? Mahal. Kayunya kayu sono keling itu yang mahal itu, jutaan ada. Nah, jadi ularnya di dalam itu. nggak bisa menghilangkan ular itu dibakar kotaknya. Gangguannya gara-gara kotak atau ular? Ular. Berarti kalau terbakar kotak tersebut, tanggung jawab kotaknya. Karena apa? Karena gangguannya bukan semata-mata kotak tapi ular di dalamnya. Ini sudah sama kan? Yang mengganggu rambut atau kutu? Hah? Kutunya atau rambutnya? Kutunya. Nah, ketika menghilangkan kutu nggak bisa kecuali harus mencukur rambutnya. Di sini cukur rambutnya tapi di dia. Paham maksudnya nih? Bisa di, bisa masuk? Bisa dipahami? Ewa, insyaallah sudah paham soalnya Wa hadhil fidyah hiya al-madhkurah fi qouli ta'ala. Fidyah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Ini. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan, nah barakallahu fikum dari kepalanya, mungkin gangguan putu tadi itu maksudnya, maka hendaknya dia bayar fidyah berupa puasa, sedekah atau sesembelian. Fal adiyatu huna min nafsi syar, ya kan? Gangguan di sini bukan semata-mata rambutnya, rambutnya enggak ganggu rambutnya. Wa innamal adiyah minal hawam, tapi kutu-kutu yang ada dalam rambutan itu. Paham ya? Eh, karena manusia itu beda-beda ya, ada yang punya kutu, ada yang tidak. Oleh karena itu kebanyakan yang paling banyak mencari kutu perempuan. Biasanya loh ya. Allah alam kalau laki-laki jarang sekali apa istilahnya itu yang mencari kutu jarang sekali. Perempuan sama perempuan biasanya duduk berdua itu udah fokusnya nyari kutu itu biasanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Indonesianya apa, Bang? Kalau bahasa Jawanya metani, Bang. Itu udah larut bola syak sudah itu. Pernah lihat kan antum? Ayo, sering. Kebanyakan orang-orang awam pinggir jalan ini ya. Fokus mencari kutu. Nanti kalau diambil ini kan dikit ini. Itu enggak diminum, itu enggak dimakan itu ya, dibuang lagi nanti biasanya. Ada juga yang mungkin sampai ditelan itu ada juga. Tergantung apa keadaan kutunya. <laughs> Allahu Kita lihat sini. Kata beliau, Naam, lakin la tandafi hadhil adiyah illa bi islami syar. Tapi ternyata gangguan kutu ini enggak bisa dihilangkan, enggak bisa ditahan, ditolak kecuali dengan menghilangkan rambutnya. manahu. Maka di sini dimintai tanggung jawab. Karena apa? Bukan semata-mata rambutnya tapi kutu yang ada dalam rambut tadi itu. Bisa datangkan contoh yang lain selain ular tadi? Eh, gangguannya bukan semata-mata barang itu tapi sesuatu yang ada di dalam tersebut tidak bisa dihilangkan gangguan kecuali merusak barang tadi, maka ketika merusak barang tersebut dia dimintai bertanggung jawab terhadap barang yang dirusak tadi itu. Contoh yang lain? Hmm? Tikus ya, di mana tikusnya? Dalam apa? <laughs> Tikus dalam rumah orang terus? Dalam masjid. Iya terus diapakan tikusnya? Patah. ewa, masuk juga nggak masalah. Kayunya mahal, kayu nggak sembarangan, kayu sono itu. Ayo, mahal kayu sono nggak sembarangan ya. Nah, kayu sono diambil mereka dipakai untuk mukul tikus tadi. Ternyata apa? Dipukulkan tikusnya lari. <laughs> Kena yang patah <laughs> apa namanya? Kayunya tadi ya tanggung jawab gitu loh. Gangguannya bukan semata-mata apa? Itu masuk tapi lain ya pembahasannya, teman merusakkan barang orang, lain tapi untuk menghilangkan gangguan yang lain itu enggak masalah masuk juga. Tapi kalau yang seperti yang kasus ini loh. Jubah haromain, Harganya mahal kan? 250. Di dalam jubah haromain ada sekitar 100 kerat jengking. Paham ya? Karena udah lama gak dipakai. Orang yang lagi safar, paham ya? Pulang itu ternyata banyak kerat jengking besar-besar ketonggeng besar-besar itu. Itu enggak bisa dihilangkan kalau dibakar gitu loh. Paham ya? Nah, ternyata haromen itu bukan milik dia itu loh, milik orang lain, orang nitip gitu loh. Paham ya? Harganya enggak sembarangan kan haromen. Enggak bisa dihilangkan gangguan kalau jengking tadi itu kecuali dibakar jubahnya, bakar juga jubahnya kalau jengkingnya mati di situ. Tanggung jawab nanti. Gantikan haromen tadi itu. Paham ya? Itu contohnya. Paham ya? Kalau tadi itu atau masuk tapi pembahasan yang lain masuk juga itu merusak barang orang lain tapi digunakan karena ganggu untuk menghilangkan gangguan yang lainnya. Teman yang Anda sebutkan tadi, contohnya tadi itu. Nah, kalau fikum, contohnya tadi itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat sini. Nah, paham soalnya ya? Bisa dipahami soalnya Hasan? Ayo nah, barakallahu fikum. Soalnya mudah sekali, contohnya banyak sekali, kita tinggal dikias-kiaskan aja. Kata beliau sini, "Walihada aujaballahu 'alaihi fidyah." Oleh karena itu Allah Taala wajibkan untuk bayar fidyah. Wa annahu abaha lahu an yahlik ra'sah min ajli darurah ila ila halqih artinya apa? Artinya bahwasanya bersamaan dengan itu Allah Taala memperbolehkan. Rasulullah membolehkan untuk apa? Mencukur rambutnya dalam rangka darurat. Nah, barakallahu fikum dalam rangka darurat diperbolehkan, tapi tetap bayar fidyah. Lakin malamnya lam ada adza min syar, tapi karena gangguan tersebut semata-mata bukan karena dari rambutnya, bal min khair, tapi sebabnya karena gangguan yang lainnya, itu kutu dari itu. Nah, barakallahu fikum wa dafa'a adza dzalikal khair wa na'am barakallahu fikum wa daf'u adza dzalikal khair bi itlafis sya'r dan menghilangkan gangguan sesuatu yang lain tersebut dengan cara mencukur rambut sarafi dhaman maka ada di dalamnya tanggung jawab atau denda. Paham ya? Seperti itu. Insyaallah mafhum soal ini ya. Bisa dipahami? Abdurrahman mafhum? Isa mafhum? na'am barakallahu fikum Wa min qawaid Ibnu Rajab rahimahullah taala kitabnya bagus ini kalau dibaca panjang tapi kapan-kapan kita mencukupkan dengan kitab ini aja. Sudah selesai ini kitab ganti kitab yang lain karena sudah mewakili insyaallah ya. Kitab Qawaid Ibnu Rajab bagus sekali. Walihada min Qawaid Ibnu Rajab taala oleh karena ini termasuk kaidah-kaidah di dalam kaidah Ibnu Rajab rahimahullah taala man atslafa syai'an lidaf'i adah lam yatmanhu wa man atslafahu lidaf'i adahu bihi dhamina Ewa. Artinya apa? Artinya barang siapa yang merusak sesuatu karena untuk menolak gangguan tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Dan barang siapa yang merusak sesuatu dalam rangka untuk menolak gangguan yang ada di dalam sesuatu tersebut, paham ya? Bukan semata-mata sesuatu tapi ada sesuatu di, ada yang mengganggu di dalam sesuatu tersebut kalau kita hancurkan, barakallahu fikum, domanah maka dia dimintai untuk apa? tanggung jawab. Karena bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata barang tersebut yang dirusak, tapi sesuatu yang ada di dalam barang tersebut. Faham soalnya ya? Mahfum salah? Husain? Mahfum? Eh, nah, dipahami baik-baik itu ya, jangan sampai keliru. Itu kaedahnya. Kita ambil yang terakhir ini. Naam, lawit turra al-muhrim ila saydin liyakulah. Kalau seandainya orang yang berihram terpaksa untuk berburu, untuk dia makan, fastadahu akhirnya dia berburu, eh, wa dafa'a daruratah bihi dan dia bisa menolak darurat tadi dengan hewan buruan tadi itu, fa innahu yatmanahu bil jazaa. Maka dia dengan balasan tetap apa? Tetap diminta tanggung jawab. Walaysa bi asim li'annahu muttar. Dan dia tidak berdosa karena dia apa? Terpaksa. Paham ya? Terpaksanya dia enggak berdosa tapi dia tetap dimintai apa? Tanggung jawab karena apa? Posisinya lagi ihram. Naam keadaan yang kedua insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang semoga pembahasan ini bisa dipahami semuanya dengan contoh-contoh yang sudah kami sebutkan dan bisa memberikan contoh sendiri yang jelas Kaedahnya sudah kita lewati. Ada berapa kaedah sini? Satu kaedah tapi mencakup dua pembahasan. Kaedah pertama apa? Kalau merusak barang orang lain dalam rangka membela diri, amnya Karena barang tersebut adalah mengganggu, tidak diminta tanggung jawab. Yang kedua, kalau merusak barang orang lain bukan karena barang itu mengganggu tapi sesuatu yang ada dalam barang tersebut, kok barang dirusak dia diminta tanggung jawab. Paham maksudnya ini ya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.